Kita masih diberikan kekuatan iman masih tetap ditunjukkan atau dijadikan tetap berada di atas jalan ahlu sunnah wal jamaah dimudahkan untuk talabul ilmi untuk mengkaji masalah-masalah yang penting dalam agama yang tujuannya nanti akan membawa kita kepada kebaikan dan upaya untuk meraih keimanan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwatu fillah, pada malam hari ini tema yang kita akan bahas mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Tazkiyatun Nufus ahlu sunnah wal jamaah dalam pensucian jiwa. Tema ini perlu kita bahas sehubungan dengan persangkaan sebagian orang yang kurang faham atau kurang memahami manhaj salaf ahlu sunnah wal jamaah mereka kurang memahami manhaj ahlu sunnah wal jamaah dengan mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah kurang memberikan perhatian terhadap yang namanya upaya pensucian jiwa. Bahkan cenderung pembahasan tentang pensucian jiwa ini diklaim atau dianggap cuma milik dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada eh, sebagai orang-orang yang paling paham tentang masalah jiwa, masalah yang berhubungan dengan perbaikan hati, upaya pembersihan hati yaitu orang-orang ahli tasawuf. Maka perlu kita lihat dan perlu kita kaji bagaimana perhatian besar para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam menjelaskan masalah ini bahkan bagaimana pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus pensucian jiwa pembersihan hati ini ternyata merupakan ternyata merupakan tujuan utama dari seruan dan dakwah para nabi alaihi musallatu wassalam. Seruan tujuan utama daripada dakwah dan seruan para nabi alaihi musallatu wassalam. Dalam makalah saya bawakan beberapa ayat Al-Qur'an yang kita kenal semua yang menunjukkan bagaimana kedudukan yang agung serta pentingnya tazkiyatun nufus dalam Islam bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tazkiyatun nufus pensucian jiwa ini sebagai tujuan dari syariat yang diturunkannya. Bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan atau tujuan utamanya adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa dan manusia dan untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati mereka agar mereka bisa benar-benar menerima agama ini dengan sempurna dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kami telah mengutus untuk kalian wahai <clears throat> manusia seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang tugasnya adalah yatlu alaikum membacakan kepada kalian ayat-ayat kami ayat-ayat Allah wa yuzakkikum dan mensucikan diri-diri kalian wa yuallimukumul kitab wal hikmah serta dia mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui sebelumnya. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa tugas utama diutusnya para nabi alaihi wassalatu wassalam melalui penjelasan tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mereka sampaikan kepada manusia tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa serta hati manusia. Demikian pula firman Allah dalam ayat yang lain semakna dengan ayat di atas. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari diri-diri mereka sendiri. Yang tugasnya rasul ini adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan wayuzakihim mensucikan jiwa-jiwa mereka, membersihkan hati-hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inkanu min qablu lafi dhalalim mubin meskipun sebelumnya sebelumnya datang rasul tersebut mereka benar-benar hidup dalam kesesatan yang nyata. Dua ayat ini dan masih banyak ayat yang semakna dengan ini menggambarkan dengan jelas bahwa tugas utama mereka para rasul alaihi wassalam bahkan fungsi utama daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa manusia. Kalau timbul pertanyaan, kalau dikatakan tugas utama mereka adalah mensucikan jiwa, melakukan tazkiyatun nufus kepada umat manusia, kalau begitu bagaimana kita mengkompromikan dengan keterangan bahwa tugas utama para rasul adalah mendakwakan tauhid? memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggabungkannya? Maka jawabannya adalah inti dari eh, justru yang merupakan inti daripada tauhid adalah untuk membersihkan membersihkan hati manusia. Membersihkan jiwa manusia. Karena tauhid itu merupakan <clears throat> salah satu di antara <clears throat> sebab utama seseorang bisa mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cuma dengan itulah seorang bisa mencapai takwa yang sebenarnya. Yang mana takwa itu sendiri hakikatnya merupakan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat pertama dalam Al-Qur'an yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang yang berisi tentang perintah untuk bertauhid kepada Allah dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Allah semata-mata yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelummu agar kalian menjadi apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan, tujuannya tauhid adalah untuk mewujudkan takwa, sedangkan takwa itu hakikatnya adalah kesucian jiwa. Pensucian jiwa karena kesucian jiwa tidak akan dicapai kecuali jika jiwa manusia diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan makna dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya antawaliyuha wa maulaha engkaulah yang menguasainya dan melindunginya jadi di sini jelas sekali bahwa tauhid justru tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka dari sini kita mengetahui bahwa ternyata Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa sangat besar dan agung kedudukannya dalam Islam. Oleh karena itulah para ulama sangat memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Bahkan kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah yang berhubungan dengan penyakit hati dan obatnya, cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus diantaranya kita tahu semua kitab yang paling agung dalam masalah ini setelah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala yaitu kitab Ighathatul Lahfan min di Syaitan yang dibahas secara khusus dalam kitab ini bagaimana cara untuk melakukan tazkiyatun nufus yang sesuai dengan manaj ahlu sunnah wal jamaah karena semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam setelah mereka mengetahui, mengetahui memahami agungnya kedudukan tazkiyatun nufus, semua berlomba-lomba mengaku bahwa mereka lah yang paling paham dan paling tepat dalam menerapkan atau e, mengobati penyakit jiwa dalam masalah ini. Semua mengaku demikian. Saya katakan tadi orang-orang tasawuf bahkan mengatakan tidak akan mungkin mencapai kesucian jiwa kecuali melalui cara mereka. Padahal cara-cara yang mereka lakukan sudah kita ketahui adalah bid'ah menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir yang mereka katakan sebagai peluruh dosa atau pembersih jiwa, zikir-zikir yang tidak bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mensucikan jiwa malah semakin mengotori jiwa. Jadi setelah mereka memahami ini dan semua sepakat semua orang yang menisbahkan diri kepada agama mengakui bahwasanya kedudukan tazkiyatun nufus itu sangat agung dalam agama Sampai Ibnu Qayyim menegaskan dalam hal ini dalam kitab yang saya katakan tadi, beliau mengatakan ajma as-salikuna ilallah. Ajma as-sairuna ilallah ala ikhtilafi turukihim wa tabayuni sulukihim wa tabayuni masalikihim ala anna nafsa hiyal qati'atu bainal abdi wa bainal wusuli ila rabbi tabaraka wa ta'ala semua orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang menisbahkan diri kepada Islam sepakat mengatakan bahwa nafsu manusia, jiwa manusia merupakan satu-satunya penghalang utama, merupakan penghalang utama yang akan menghalangi seorang hamba dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sepakat. Oleh karena itu, tidak mungkin kalau perkara yang disepakati oleh semua orang yang mengaku Islam ini kemudian dikecilkan dikecilkan dikecilkan artinya oleh ahlu sunnah. Hanya karena orang-orang ahlul bid'ah tasawuf kemudian mengaku tazkiyatun nufus kemudian kita meninggalkan padahal ini merupakan istilah syar'i pembahasan yang sangat penting bahkan paling penting dalam, dalam agama bayangkan penghalang utama untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa manusia yang selalu memerintahkan kepada keburukan Artinya, kalau seseorang tidak berusaha untuk memperbaiki jiwanya, <clears throat> tidak berusaha untuk melakukan tazkiyatun nufus, maka berarti selamanya dia tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita pahami dengan baik. Artinya, tidak mesti istilah-istilah syariah, pembahasan-pembahasan penting dalam agama karena dikaburkan maknanya oleh sekelompok ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf, kemudian kita tinggalkan pembahasan tersebut atau kita remehkan arti dan kedudukannya. Contohnya sekarang ini karena orang-orang yang e, sebagian dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salaf karena mereka mungkin terbiasa mengkritik kemudian uh, membicarakan kejelekan orang lain dengan mengasnamakan manhaj salaf. Mereka berdalil dengan kaidah jarawat ta'dil yang di situ para ulama mengkritik perawi dengan uh, dengan pertimbangan syar'i yang bahkan ini diper, diperbolehkan berdasarkan ijma kesepakatan kaum muslimin sehingga dengan ini kita meremehkan pembahasan misalnya masalah dosanya perbuatan gibah atau menuduh orang tanpa bukti dengan alasan ini upaya menjelaskan kebenaran, dengan alasan ini merupakan bagian dari manhaj misalnya, maka ini jelas keliru. Gibah tetap besar merupakan dosa besar dan haram hukumnya. Kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan yang syar'i di antaranya adalah misalnya mengadukan kezaliman, kemudian yang paling penting di antara itu adalah untuk dalam rangka penjagaan agama. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la yuhibbullahu al bisu iminal kauli illa manzulim. Allah tidak menyukai orang yang me me mengucapkan terang-terangan ucapan yang buruk kecuali orang yang didolimi. Kalau orang yang didolimi dalam masalah hak pribadinya boleh dibicarakan, apalagi orang yang mendolimi agama. Tapi ingat, jangan sampai melampaui batas sehingga tidak mengenal batasan-batasan gibah sehingga ahlu sunnah juga dibicarakan. Orang yang asalnya manhaj salaf juga seolah-olah tidak dijaga kehormatannya. Ini jelas menyimpang dari ajaran dan petunjuk dari para ulama salaf. Bagaimana hati-hatinya mereka, bagaimana waktu Ibnu Ibnu Abi Hatim diingatkan tentang masalah gibah. Pada waktu itu beliau sedang mengajarkan kitabnya yang sangat terkenal, kitab jarawat Adil sampai buku, terlepu, buku buku tersebut terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Menunjukkan takutnya mereka takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Sehingga kemudian dengan itu sewaktu kita mengatakan atau membahas masalah ghibah kemudian dicap sebagai sururi. Jadi bagaimana Rasulullah saw Alaihi Wasallam bahkan ayat Al Quran dengan tegas-tegas mengharamkan perbuatan ghibah kemudian kita jadikan sebagai hal yang remeh membicarakan kesalahan orang lain khususnya dalam hal, hal ini adalah kesalahan sama ahlu sunnah maka ini adalah perkara yang keliru jadi kita harus mendudukan pembahasan-pembahasan yang telah diselewengkan maknanya oleh ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyimpang dari manhaj salaf untuk kita dudukan makna yang sebenarnya seperti hal yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Kalau mereka-mereka yang menisbahkan diri sebagai orang-orang yang ahli dalam masalah tazkiyatun nufus, mengaku sebagai orang yang paling paham dalam masalah ini, maka perlu kita lihat bagaimana cara mereka melakukan tazkiyatun nufus. Ibnu Qayyim menyebutkan sebagian dari mereka-mereka ini ahlu tasawuf memang mereka menyadari pentingnya tazkiyatun nufus akan tetapi mereka lupa bahwa musuh manusia itu bukan cuma nafsu tapi juga ada yang menungganginya yaitu syaitan inna syaitana yak'udu libni adam bi'atrukihi kulliha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya syaitan itu akan selalu duduk untuk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan yang akan dilaluinya. Nah, disinilah mereka terjerumus. Mereka lupa bahwa hanya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala manusia bisa melakukan tazkiyatun nufus yang benar. Sehingga mereka membuat syariat-syariat baru, cara-cara yang baru, wirid-wirid yang baru yang tidak bersumber dari penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diantaranya ada yang sampai menyiksa diri sendiri atau diperintahkan untuk mengucapkannya dalam jumlah yang banyak, yang terkadang menjadikan orang yang membacanya sampai kelelahan dan tidak bisa berkonsentrasi. Dari sinilah kemudian Shelton masuk. Oleh karena itulah memang benar bahwasanya Shelton termasuk menjadikan jalan ilmu menghalangi manusia dari ilmu sebagai sebab utama untuk menyimpangkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pentingnya ilmu. Inilah kedudukan ilmu bagaimana Imam Ibnul Jauzi waktu menerangkan tentang kesalahan mereka-mereka ini beliau mengatakan wa'lam anna awwala talbisi iblisin 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi li'anna al-ilma nurun fa idza afa masabihahum khabbatuhum fil dhulami kaifa Ketahuilah bahwasanya bahwasanya perangkap pertama dan utama yang akan diterapkan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah adalah dengan dihalangi mereka dari ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Kata beliau, ilmu itu adalah cahaya penerang maka kalau syaitan telah berhasil memadamkan cahaya manusia, maka dengan mudah dia akan mengombang-ambingkan manusia itu dalam kegelapan sesuai dengan keinginannya. Nah, oleh karena itulah di sini pentingnya kita memahami bahwa musuh manusia itu adalah syaitan yang kemudian menunggangi hawa nafsu untuk kepentingannya. Oleh karena itu kita wajib memberikan perhatian dan mengupayakan yang namanya tazkiyatun nufus, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan cara yang sesuai dengan ilmu. Karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia itu berfungsi untuk menjaga hati manusia dari upaya syaitan yang ingin mencuri keimanan darinya. Sampai-sampai para ulama sewaktu menjelaskan mengapa dalam banyak atau dalam beberapa nas dari hadis-hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang-orang yang berilmu seperti bintang-bintang di langit mengumpamakan fungsinya ilmu dalam dalam menjaga dan menerangi jalan manusia seperti bintang-bintang di langit hal ini dikarenakan karena bintang di langit itu memiliki fungsi yang persis seperti fungsinya ilmu dalam menjaga manusia. Kata Imam Qatadah yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Qatadah Ibnu Di'amah sadusi seorang ulama tabi'in yang terkenal, beliau mengatakan khalaqallahu nujuma li thalathati asya. Allah menciptakan bintang-bintang di langit untuk tiga tiga tujuan. Pertama, zinatan lis sama sebagai hiasan bagi bagi langit. Maka dalam masalah ini ilmu juga demikian. Ilmu sebagai hiasan dari diri manusia. Orang yang selalu menghiasi ucapannya, apalagi hatinya dengan ilmu, maka hatinya akan bersih, dia akan merasakan keimanan sebagai hiasan dalam dirinya, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, rujuman li syayatin bintang-bintang itu sebagai pelempar atau pembakar bagi bagi para setan yang mencuri berita-berita dari langit. Maka demikian pula fungsinya ilmu ketika menjaga hati manusia, ketika syaitan ingin masukkan bisikan-bisikan syubhat atau syahwat, maka ilmu itu akan membakar dan menghilangkan atau mengusir syubhat-syubhat tersebut sehingga keimanan manusia akan terjaga. Sehingga hati manusia akan terjaga dari pengaruh hawa nafsu yang dilontarkan oleh syaitan baik baik berupa fitnah syubhat maupun syahwat. Dan yang ketiga alamatin yuktadabiha. Alamatin yuktadabiha sebagai petunjuk arah yang dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan sebagai petunjuk arah. Maka demikian pula keadaannya ilmu merupakan petunjuk bagi manusia dalam memahami hal-hal yang bisa menjerumuskannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sekali lagi disinilah yang menjerak yang yang menjadikan terjerumusnya orang-orang ahlul bid'ah kadang-kadang mereka memahami satu pembahasan yang benar-benar penting dalam agama tapi karena tidak didukung dengan ilmu akhirnya mereka menyimpulkan dari pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri, maka dengan ini syaitan benar-benar bisa menjerumuskan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sejauh-jauhnya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi tazkiyatun nufus dalam agama kedudukannya sangat penting. Seseorang yang tidak berusaha untuk melatih dirinya, menundukkan hawa nafsunya untuk diisi dengan ilmu, dengan amalan, kemudian berdakwah, kemudian bersabar dalam menghadapi semua itu, maka dia tidak akan bisa mencapai takwa yang selama-lamanya. Maka oleh karena itu sangat merugi seorang yang sudah mengenal manhaj salaf diberikan sekian banyak kenikmatan mengenal manhaj salaf, mempelajari ilmu agama, mengetahui sekian banyak macam kebaikan-kebaikan dalam agama, tapi bersamaan dengan itu orang tersebut tidak juga sadar untuk segera merubah diri. Nah, ini jelas ciri-ciri ini bukan termasuk ciri-ciri orang yang mengambil manfaat daripada ilmu. Sudah sekian lama dia belajar. Waktu pertama kali dia mengikuti pengajian, dia semangat dengan bertekad mengatakan, kalau saya sudah faham agama, saya sudah mengerti agama, saya akan berusaha mengamalkannya. Tapi sampai sekarang belum juga terwujud hal tersebut. Ini jelas bukan tazkiyatun nufus. Ini jelas merupakan ciri-ciri orang-orang yang hatinya kotor. Yang berarti perlu dibersihkan. Apa gunanya kita belajar selama ini memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan sumber bagi pembersih hati manusia, tapi ternyata kebersihan hati dalam diri kita juga tidak terwujud. Ini merupakan kerugian. Dengan kita mengenal manhaj salaf seharusnya peluang kita untuk mendapatkan dan bisa meraih sekian banyak keutamaan itu terbuka dan terbentang luas di hadapan kita. Tapi ternyata sampai saat ini juga hal tersebut masih kita tunda-tunda, kita katakan nanti-nanti dan nanti. Sampai juga sudah berkeluarga, sudah punya anak. Tidak ada lagi yang ditunggu kecuali kematian. Juga masih taswif. Mengulur-ngulur waktu. Mengulur-ngulur waktu dengan mengatakan nanti-nanti dan nanti. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim, taswif itu merupakan junudu syaitan. Tentara syaitan yang paling berbahaya dan paling mampu menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. At-taswif, keinginan atau kesenangan untuk selalu menunda dan mengulur-ulur waktu untuk segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah ayo ikhwatu fillah, para ulama salaf adalah sebaik-baik contoh dalam masalah tazkiyatun nufus. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba dalam kebaikan mereka adalah contoh yang terbaik dalam masalah semangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini bukti bagaimana pengaruh ilmu dalam memperbaiki hati dan mensucikan jiwa mereka. Inilah bukti akan kesucian jiwa mereka. Oleh karena itulah mereka menyebutkan tentang masalah kedudukan tazkiyatun nufus dalam Islam. Di antaranya Imam Maimun Ibnu Mihran mengatakan la yablugul abdu haqiqata taqwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan asyariki li syariki Seseorang tidak akan mencapai hakikat takwa kecuali setelah dia benar-benar dalam upaya untuk senantiasa mensucikan dirinya, mengintrospeksi dirinya lebih ketat dari seorang sekutu dagang dalam mengintrospeksi dan memeriksa rekan dagangnya yang selalu berkhianat. Jadi kalau dalam masalah-masalah dunia kita semangat untuk meneliti, untuk menghitung, maka seharusnya jiwa kita dan kondisi hati kita lebih kita perhatikan dan lebih berusaha untuk kita bersihkan lagi agar kita bisa mencapai kebaikan dalam dalam agama kita. Contohnya dalam masalah ini yang menunjukkan kotornya hati kita dan lemahnya keimanan kita adalah lemahnya persiapan kita untuk menyambut kematian. Masing-masing kita terkena penyakit tulul amal, panjang angan-angan, terlalu muluk angan-angannya. Semua sadar bahwasanya kematian itu pasti datang. Tiap hari kita melihat orang yang meninggal dunia masih muda, ada yang masih kecil, ada juga yang sudah tua. Semua masing-masing sadar bahwa kita ini setiap saat kemungkinan akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu, persiapan yang kita lakukan juga sangat pas-pasan sekali. Justru kalau mengejar dunia, semua berlomba-lomba mengejarnya. Kalau yang berhubungan dengan keuntungan materi, semua berlomba-lomba dan tidak menunda dan, dan bersegera untuk meraihnya. Tapi dalam masalah kematian yang kita semua mengimaninya bersama-sama. Tiap hari mungkin kita baca ayat Al-Quran yang mengingatkan akan kematian. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhiru min dzikri min ladzat." Per perbanyaklah kalian mengingat perusak kelezatan yaitu kematian. Mungkin setiap hari kita melewati kuburan, melihat orang yang sakit, orang yang meninggal dunia. Tapi kesadaran kita juga untuk mengejar apa ini mengejar kebaikan di akhirat atau mengurangi kecintaan terhadap dunia juga sangat-sangat sedikit sekali. Apa bedanya kita dengan kebanyakan orang awam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai celaan bagi mereka. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum minal akhirati hum ghafilun. Wa hum anil akhirati humul ghafilun. Mereka apa ini hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia sedangkan dari kehidupan atau kenikmatan di akhirat mereka lalai. Mereka lalai dari dari kenikmatan di akhirat. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa apa yang kita pelajari selama ini tentang iman kepada hari kemudian, apa yang merupakan samroh utama, buah utama daripada kita mempelajari iman kepada hari kemudian. Apa buah utamanya? Buah utamanya atau hasil utamanya harusnya menjadikan kita cinta semakin cinta kepada hari akhirat dan semakin berpaling daripada dunia yang tidak ada artinya yang lebih banyak menjerumuskan daripada mendatangkan manfaat kepada kita semua. Buktinya para ulama salaf kenapa mereka demikian semangat untuk mengejar akhirat padahal dunia datang kepada mereka. Ini bukti bahwa iman kepada hari kemudian benar-benar menancap ke dalam hati mereka sebagai hasil dari bersihnya jiwa mereka. Adapun kita karena hati kita kotor maka ketika kita mempelajari tentang sorga sekedar lewat begitu saja. Kalau kita benar-benar beriman harusnya kita semangat dan berusaha berusaha keras untuk segera meraih kenikmatan tersebut tersebut. Semakin rindu kita kepada hari akhir. Ketika kita mempelajari ayat-ayat neraka seharusnya kita semakin lari daripadanya dan berusaha untuk menghindarinya. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita santai-santai saja. Tidak pernah juga memulai persiapan-persiapan. Bahkan semakin hari semakin hari kecintaan kita terhadap dunia semakin tinggi. Ilmu yang kita pelajari seolah-olah tidak ada atau kurang manfaatnya. Maka ini menunjukkan kelemahan kita. Kita tahu semua tentang makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adunya si junul mukmin wajanatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan sorganya orang-orang kafir. Dan kita tahu semua di antara hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang semakin besar imannya, semakin kuat imannya, semakin besar cobaannya, di antara hikmahnya adalah agar orang yang beriman ini menyadari hakikatnya dunia itu cuma sementara dan bukan di sini tempat untuk bersenang-senang atau meraih kenikmatan yang yang abadi, yang benar-benar sempurna agar dia semakin rindu kepada akhirat. Seandainya orang-orang yang beriman dijadikan senang hidupnya di dunia, maka dikhawatirkan dia akan lupa kepada kepada akhirat. Maka inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan dalam cobaan-cobaan atau di antara hikmah yang agung dari cobaan-cobaan yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka di sini yang menjadi koreksi bagi diri kita semua. Bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf. Memang benar, saya sudah pernah terangkan dalam pengajian, bukanlah yang namanya zuhud itu semua harus miskin. Tidak ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi zuhud itu adalah tidak panjang angan-angan dalam dunia tidak panjang angan-angan dalam dunia. Kata Imam Ahmad waktu ditanya tentang ayu syai'in az-zuhdu fi dunia, apakah pengertian zuhud yang di dunia yang sebenarnya? Beliau mengatakan kosrul amal. Tidak panjang angan-angan. Angan-angan yang tidak muluk-muluk dalam kehidupan dunia. Man idza asbaha qala la umzi. Yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan, aku tidak aku khawatir tidak akan mencapai waktu waktu sore hari lagi. Ini pengertian zuhud yang sebenarnya. Memang tidak mengharuskan orang tersebut miskin, yang penting tidak tergantung dia atau bersandar kepada dunia atau kedudukan yang dimilikinya. Tapi kebanyakan kita tidak bisa melaksanakan hal ini. Kebanyakan kita memiliki dunia dan hati kita ikut terikat dengan dunia tersebut. Oleh karena itu meskipun tidak menjadi syarat zuhud itu harus miskin, tapi kita harus waspada dengan namanya harta. Waspada dengan namanya kedudukan duniawi karena Nabi saw mengingatkan, "Inna likulli ummatin fitnat fitnatun wa fitnatu ummati al Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al Sesungguhnya masing-masing umat memiliki fitnah yang akan menjerumuskan mereka dan fitnah bagi umatku adalah adalah harta. Jadi ini yang mengharuskan kita untuk waspada. Terbukti banyak orang-orang yang disibukkan dengan dunia sehingga lalai. Makanya para ulama salaf sangat khawatir tentang masalah dunia. Mereka berusaha untuk menghindarinya dan tidak berlomba-lomba dalam mengejarnya. Mereka menyadari betul tentang peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal semua hadis yang masyhur yang sampai dijelaskan secara khusus oleh Imam Ibn Rajab dalam sebuah risalah menunjukkan penting dan benar-benar agungnya kedudukan hadis ini untuk kita renungkan. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Madzibani ja'iani ursila fi ghanamin ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil ma min, min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada ghanam, sekumpulan kambing sekawanan kambing dalam hal merusaknya ini tidak melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh ambisi manusia untuk mengejar harta dan kedudukan duniawi dalam merusak agamanya. Jadi ini yang namanya tazkiyatun nufus yang sebenarnya. Mengapa para ulama salaf berusaha untuk menghindari kedudukan dunia ataupun kalaupun mereka mencari harta adalah sekedar untuk lebih banyak membantu mereka dalam meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka benar-benar mereka menyadari hakikat daripada kehidupan di dunia. Mereka menyadari betul sabda makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya, ma ana ma ana fid dunya illa karakibin istawalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Ada apa aku dengan dunia? Tidak ada urusanku dengan dunia. Tidak lain keadaanku dalam dunia ini adalah dalam kehidupan di dunia adalah seperti orang yang sedang menunggang kendaraan kemudian berteduh sebentar di bawah naungan sebuah pohon kemudian ketika datang waktu sore roha watarokaha kemudian dia pun meninggalkan pohon tersebut tidak ada ketergantungan dan keterikatan dengan dunia sama sekali nah oleh karena itulah perlu kita fahami bahwa nafsu manusia itu disifati dalam Al-Qur'an sebagai ammarotun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan dan kejelekan. Ini asal sifat daripada nafsu. Maka setiap yang berhubungan dengan bisikan nafsu harus dicurigai. Jangan seorang pun merasa pede terhadap keinginan nafsunya sendiri. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, kalau ada dua pilihan yang kita bingung, dalam menentukan pilihan tersebut, lihat yang paling dekat kepada nafsu maka tinggalkan karena itu mesti membawa kepada kepada keburukan. Ini hukum asalnya. Nafsu manusia adalah selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka kalau ada perbuatan yang nafsu cenderung padanya, maka itu perlu dicurigai dan dituduh. Karena nafsu manusia kalau kita ingin perbaiki itu tidak ada cara kecuali dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha kata Ibnu Qayyim. Kalau ingin diluruskan agar bisa menjadi nafsu yang mutmainnah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang selalu tenang, bahagia ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi untuk bisa menjadikan nafsu seperti ini maka tidak ada cara lain kecuali dengan mukhalafatuha wa muhasabatuha selalu menyelisihi keinginannya dan selalu mengoreksi apa yang di, dimauinya jadi kalau manusia tidak bersiap untuk berjuang menundukkan hawa nafsunya tidak ada kemauan untuk selalu mengintrospeksi dirinya dalam setiap perbuatannya maka ini merupakan alamat kebinasaan Berarti dia akan selalu memanjakan hawa nafsunya untuk selalu ada pada sifat buruk asalnya yaitu ammarotun bisu selalu memerintahkan kepada keburukan selalu memerintahkan kepada kepada kejahatan nah oleh karena itulah kita pelajari semua dalam buku yang baru kita bahas mungkin dalam masalah akidah usul salat. Syekh penulis Syekh Muhammad Abdul Wahab menjelaskan dalam kitab tersebut tentang marotibu jihadin nafs tahapan-tahapan perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu sangat mudah untuk dihafal, tapi sulit untuk diamalkan. Pertama, menundukkan nafsu kita agar mau memahami ilmu agama. Karena ini merupakan obat utama untuk menundukkan hawa nafsu. Setelah itu menundukkan nafsu untuk mau mengamalkannya. Sekedar belajar untuk dijadikan wawasan, pengetahuan, tidak mau merubah diri, maka ini tidak ada manfaatnya. Bahkan ini mungkin bisa menjadi wabal, menjadi malapetaka bagi orang yang mempelajarinya. Tidak ada upaya untuk mempraktekkan agama. Dia sudah mengetahui satu keutamaan, tapi dia tidak berusaha untuk memaksa dirinya agar bisa mengamalkannya. Padahal dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk mengarahkan nafsunya. Maka tidak ada seorang pun yang baru belajar, saya sudah sering tekankan dalam pengajian, tidak ada seorang pun yang belajar kemudian langsung tiba-tiba berubah seketika menjadi baik tanpa melatih diri. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala hikmahnya enggan untuk menjadikan yang seperti ini. Semua harus dengan perjuangan. Kalau bukan karena adanya perjuangan, tidak akan bisa dibedakan mana orang-orang yang sungguh dan mana orang-orang yang dusta. Itu hikmahnya. Makanya semua harus dengan perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waman yatasabbar Allah. Wa man yasta'iffa yu'iffuhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Barang siapa yang berusaha untuk selalu menjaga kehormatan dirinya, barulah Allah akan berikan sifat iffah, terjaga kehormatan kepada dirinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah." Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa mazal ar-rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaknya kalian selalu menetapi kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebawa kebaikan itu akan membawa kepada sorga. Senantiasa seseorang itu bersikap jujur, berkata jujur dan selalu mengutamakan kejujuran sampai akhirnya dia akan dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sidik, orang-orang yang sangat kuat kejujurannya dalam keimanannya. Jadi harus latihan. Jadi harus mazala yasduk wa yataharras Senantiasa dia ber, melatih dirinya untuk jujur dan selalu mengutamakan kejujuran. Kalau tanpa latihan tidak bisa. Kalau terbiasa dia berdusta, terbiasa berbohong maka yuktaba indallahi kadzdzaba wa mazala zala ar-rajulu yakdzibu wa yataharral hatta yuktaba indallahi kadzdzaba kata Rasulullah SAW. Senantiasa seseorang itu berdusta dan selalu mengutamakan kedustaan sampai nanti dia akan dituliskan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Jadi sebagaimana kebaikan perlu dilatih, maka demikian pula naudzubillah min mendalik sifat buruk yang selalu dibiasakan, maka itu yang akan menguasai hati manusia nantinya. Maka di sini benar-benar mujahadatun nafs upaya untuk menundukkan nafsu agar bisa memiliki kebaikan ini sudah saatnya dan sudah harus kita mulai saat ini. Kapan lagi kita menunggu waktunya? Sudah sekian lama kita mengikuti pengajian, sudah sering kita mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan dalam pengajian, kalau sampai sahabat saja dicela dalam Al-Qur'an atau ditegur dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala alam lil lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kebenaran yang diturunkan kepada mereka dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka yang ketika berlalu masa yang panjang tidak ingat-ingat juga meskipun banyak keterangan dan nasihat dari Allah yang turun kepada mereka akibatnya apa faqasat qulubuhum hati mereka kemudian menjadi beku hati mereka terkunci tidak bisa menerima kebenaran lagi selamanya setelah itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang rusak ini teguran kepada para sahabat padahal demikian semangatnya mereka beramal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka baina islamina wa baina an atabanallahu atabanallahu bihadhil ayati illa khamsu sinin. Tidaklah ada jarak antara masuk Islamnya kami dan waktu Allah Subhanahu wa taala menegur kami, menegur kami dengan ayat ini kecuali cuma lima tahun saja. Ditegur dengan ayat tersebut. Dan ini merupakan teguran yang keras. Bayangkan diingatkan supaya tidak menjadi seperti ahlul kitab. Orang-orang Yahudi turun kepada mereka peringatan, turun kepada mereka nasihat, diturunkan anugerah yang agung dengan diutus rasul untuk menjelaskan kepada mereka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak sadar-sadar juga. Fatala alaihimul amad. Sehingga ketika berlalu masa yang panjang, suka diulur-ulur waktunya, ditunda-tunda, tidak bertobat-tobat juga akibatnya apa? Sampai pada batasannya, dikunci hati, dikunci mati hati mereka. Dan ini merupakan ancaman yang sangat kita khawatirkan. Orang-orang yang telah mengetahui kebenaran, telah diberikan anugerah nikmat yang besar mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan bagi dia untuk mengamalkan hal ini. Dia sudah bisa sudah dewasa, sudah mengetahui yang kebenaran, sebagian besar sudah diberikan anugerah pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang yang memudahkan dia untuk menerapkan kebaikan dalam rumah tangganya misalnya, tapi juga masih belum kelihatan kebaikan tersebut dalam diri mereka. Maka orang seperti ini jelas dikhawatirkan akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang nantinya diberi hukuman untuk dikunci hati mereka hati apa ini hati mereka naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras dalam Al-Qur'an. Ya أيها amanu stajibu lillahi لله rasuli إذا da'akum lima yuhyikum wa'lamu أن yahulu bainal mar'i wa qalbi wa إليه ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah dialah yang menghalangi atau membatasi seorang manusia dari hatinya dan ketahuilah bahwasanya hanya kepadanya dialah kalian semua akan dikembalikan. Ibnu Qayyim sewaktu menjelaskan ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dalam ayat ini dengan ucapannya wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia mampu untuk menghalangi seseorang dari hatinya kata beliau ini merupakan ancaman bagi bagi siapa yang telah ditawarkan kepadanya seruan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya yang dijanjikan kebaikan dalam hidupnya kemudian dia berpaling maka janganlah dia merasa aman akan kemungkinan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya maka setelah itu selama-lamanya dia tidak bisa menerima dan mengamalkan kebenaran lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa orang-orang yang tahu diri sehingga mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat yang subhanallah sekian banyak manusia tidak mengetahui nikmat sunnah ini. Tapi kemudian kita diberi, kemudian juga tidak kita mensyukurinya dan manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka inilah ya ikhwatu fillah yang namanya tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus adalah upaya untuk membersihkan jiwa dengan cara merenungi makna ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan penyakit-penyakit dalam diri kita, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah sekali lagi dengan pembahasan atau kajian ini dan insya Allah sudah kita ketahui sebelumnya sekedar mengingatkan bahwa pembahasan tentang tazkiyatun nufus memang merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama kita dan dalam makalah yang saya berikan ini yang di, dikopikan ini saya sudah jelaskan tentang cara-cara untuk melakukan tazkiyatun nufus menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dan sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian yang kita adakan pada malam hari ini sebagai sebab untuk kita kemudian bersegera dalam melakukan kebaikan bersegera dalam bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufiknya dan ke kekuatan iman dan keteguhan iman kepada kita semua sampai kita nanti meninggal dunia. Saya cukupkan dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan agar kita mudah mengamalkan jelas dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang paling utama adalah dengan banyak berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang bisa memberikan taufik kepada kita untuk semangat dalam mengamalkan ilmu. Kemudian dengan kita menyadari bahwa ilmu itu tanpa diamalkan adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam ucapan yang terkenal pernah mengatakan hatafal ilmu bil amal wa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu berbisik memanggil amal, maka kalau amal itu mau datang, maka dia akan menetap, kalau tidak maka ilmu itu akan akan pergi. Oleh karena itu, ilmu dalam masalah ini yang tidak diamalkan, maka itu tidak akan memberikan manfaat. Oleh karena itulah sebagian dari para ulama Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa makna sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah jadikan dia fakih dalam agama. Beliau mengatakan fakih dalam agama di sini bukan cuma berarti sekedar pengetahuan, tetapi al ilmu al muwarrithu lil amal salih ilmu yang mewariskan amalan soleh. Itulah ilmu yang bermanfaat dan itulah ilmu yang menjadi pertanda eh, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang. Apa hukumnya kita menulis target kita untuk 3 sampai 5 tahun ke depan? Misalnya kita tulis 100 target tersebut. Seperti IP sekian, lebih dari 3,5, pekerja di luar negeri, punya rumah, kemudian haji dan seterusnya. E, menulis target seperti ini, pertama ya e, kalau itu berupa kebaikan-kebaikan tidak mengapa kita punya target dalam kebaikan dan mestinya itulah yang kita harus jadikan sebagai target karena masa depan kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang akan kita rasakan di akhirat nanti karena itu merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an disebut hari kemudian dengan kata-kata godan yang artinya besok. Wal taundur nafsum maqaddamat Legod hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang diusahakannya untuk hari esoknya yaitu hari kemudian, hari akhirat. Maka itulah masa depan yang sebenarnya yang harusnya direncanakan sejak sekarang. Adapun menulis yang seperti ini kalau cuma bersifat duniawi, maka ini justru sebab yang menjadikan jiwa kita termanjakan dengan sifat asalnya yang selalu cenderung kepada keburukan dan selalu hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka yang seperti ini sebaiknya dihindarkan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita ketahui semua, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang terus melakukan perjalanan. Ibnu Umar sewaktu menafsirkan hadis ini mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiril sabah wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Kalau kamu berada di waktu pagi, maka jangan tunggu datangnya waktu sore. Artinya jangan berharap kamu akan masih mencapai waktu sore. Segera berbuat sekarang, segera kembali kepada Allah, segera berusaha untuk melakukan kebaikan dengan segera mungkin. <clears throat> Dan kalau kamu berada di waktu sore jangan tunggu datang waktunya pagi. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu dan pergunakanlah masa-masa hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Sampai disebutkan dalam beberapa biografinya para ulama ahlul hadis bahwa beberapa di antara mereka itu kalau disebutkan misalnya bahwa saat ini malaikat maut telah berada di pintu Anda untuk mencabut nyawa Anda, maka orang tersebut tidak mampu menambah lagi amalnya sedikit pun. Karena semua waktunya sudah diisi dengan amal kebaikan. Sampai pun dikatakan misalnya malaikat maut sudah datang sekarang. Biasanya orang kan akan segera beramal dan menambah amalnya, maka dia sudah tidak mampu lagi karena setiap hari siap bahkan setiap saat siap untuk menghadapi kematian. Itulah para ulama salaf demikian dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok yang sesungguhnya. Benarkah dalil bahwa Allah bersama firasat atau target kita tidak benar? Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan target firasat manusia sebagai ukuran dalam menghukumi agama. Ada sebagian ulama yang menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayat laayatan lil, lil mutawassimin." Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda bagi orang-orang yang mutawassim. Mutawassim ini bisa diartikan orang yang berfirasat. Tapi ini bukan berhubungan dengan masalah hukum atau kebaikan dalam agama, ini cuma dalam masalah firasat itu pun ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dengan kesucian atau kebaikan dalam hatinya memudahkan dia untuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berfirasat baik misalnya dalam e, memperkirakan keadaan seseorang atau hal-hal yang lainnya. Ini kata Ibnu Qayyim demikian. Jadi bukan sembarang orang yang bisa memilikinya dan bukan juga merupakan ukuran ukuran kebaikan karena termasuk bukti yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam dibandingkan syariat syariat yang lainnya adalah dengan Islam ini dijadikan syariatnya sempurna sehingga tidak butuh kepada yang lainnya. Kalau umat-umat yang, terlal, yang terdahulu, mereka bisa seseorang e, karena bukan cuma Rasul yang ada, kadang-kadang Nabi juga ada di antara mereka, bahkan orang-orang yang bukan Nabi juga bisa mendapatkan ilham, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan bahwasanya syariat mereka itu sempurna seperti syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil umami muhaddathun. Sesungguhnya pada umat-umat yang terdahulu ada orang-orang yang diberi ilham selain dari wahyu yang diturunkan kepada nabinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fi ummati fa Umar radhiyallahu fa Umar radhiyallahu taala anhu. Seandainya ada di umatku yang demikian, ini menunjukkan tidak ada di umat ini ya. Seandainya ada maka orangnya cuma Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ini hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya ilham itu tidak dibutuhkan di umat ini bisikan-bisikan selain dari petunjuk yang diturunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibutuhkan karena ini menunjukkan kesempurnaan dan lengkapnya syariat Islam. Tasawuf itu sendiri sebenarnya apa? Adakah tasawuf syar'i? Jika ada apa? Jawabannya secara bahasa tasawuf itu merupakan istilah yang bid'ah tidak dikenal dari generasi yang utama diambil dari kata-kata sauf yaitu benang wol. Mereka menisbahkan diri kepada benang wol karena dulunya mereka-mereka yang menisbahkan kepada zuhud ini selalu memakai pakaian tersebut. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan keutamaan memakai memakai benang wol atau memakai pakaian dari bulu domba seperti yang mereka mereka sering pakai itu. Kemudian juga <clears throat> Eh, apa yang mereka nisbahkan kepada sebagian dari tokoh-tokoh tabi'in maka ini tidak dibenarkan karena para ulama tabi'in tidak terken, di, dikenal di kalangan mereka istilah ini apalagi di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kalangan para ulama tabi'in ahlu sunnah tidak dikenal istilah ini karena mereka melakukan zuhud atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang syar'i yang tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf. Nah, dan anak punya tulisan tentang masalah tasawuf juga e, bisa dibaca dan pengertiannya serta sebab-sebab munculnya atau sejarah munculnya secara ringkas. Sebenarnya siapakah sururi itu? Apa hubungannya bedanya dengan ahlul bid'ah yang lainnya? Kalau hubungannya dengan ahlul bid'ah yang lainnya hubungannya baik-baik saja karena mereka sama-sama ahlul bid'ah gitu ya. Adapun siapakah surur itu? Surur itu nisbah. Secara ringkas, mereka memiliki ciri-ciri yang alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah sangat berlepas diri dari ciri-ciri mereka. Di antaranya mereka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan pemerintah dan mereka terkenal tidak akan membahas yang namanya yang berhubungan dengan ketaatan kepada pemerintah. Maka ini ciri-ciri mereka. Makanya, makanya majalah-majalahnya orang-orang sururi tidak akan membahas yang namanya ciri-cirinya khawarij itu apa, kemudian ketaatan kepada pemerintah, bagaimana seharusnya kita menyikapi atau menasihati pemerintah dengan cara yang baik. Justru mereka sering melakukan hal-hal yang membuat orang ragu terhadap pemerintahnya. Kemudian ciri-ciri mereka yang utama adalah mengagungkan tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan justru merendahkan tokoh-tokoh ahlus sunnah dengan berbagai macam alasan sehingga dalam tokoh-tokoh yang mereka tampilkan selalu orang-orang yang bermasalah atau diragukan manhajnya Sementara tokoh-tokoh ahlu sunnah yang jelas-jelas manhajnya mereka tidak berusaha untuk menampilkannya. Kemudian mereka kemudian memunculkan kaidah-kaidah bid'ah seperti muazana harus menyebutkan kebaikan dan keburukan dan ini semua telah dibantah oleh para ulama dan inilah ciri-ciri sururi yang sebenarnya. Ciri-ciri sururi yang sebenarnya. Maka siapa yang melecehkan ulama termasuk mengatakan misalnya, oh ulama fulan tidak faham manhaj, cuma ulamanya dia yang faham manhaj. Ini termasuk mencela ulama dan ini termasuk ciri-cirinya sururi. Disadari atau tidak? Siapa yang dulunya pernah mengkafirkan pemerintah atau menentang mereka sehingga melakukan hal-hal yang bersifat menentang pemerintah tanpa izin kepada mereka ini juga ciri-cirinya sururi. Ciri-cirinya sururi disadari atau atau tidak. Maka memang kebanyakan orang yang menuduh sururi justru mereka sendiri yang kadang-kadang terjerumus ke dalamnya. Apakah kebiasaan makan sampai kenyang termasuk racun hati? Fadlul ta'am. Karena ada hadis sahabat yang minum susu sampai kenyang dan doifnya hadis berhentilah makan sebelum kenyang. Ya. Hadis berhentilah makan sebelum kenyang. Lemah dan e, jadi diterangkan oleh para ulama bahwa selama tidak berlebihan sampai menjadikan berlebihan segala sesuatu yang berlebihan itu dicela dalam agama ya. Semua itu diperintahkan kita untuk bersikap uh, i'tidal, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu kata para ulama adalah yang di tengah-tengah. Jadi yang namanya kenyang selama tidak berlebihan, bahkan disebutkan dalam hadis sahabat, sahabat ada yang sampai kekenyangan, ini pun diperbolehkan selama tidak sering-sering, cuma sekali-sekali dan tidak sampai pada tahap melalaikan, maka ini sebagian dari para ulama membolehkannya agar tidak asal tidak apa ini sampai berlebihan dan tidak sampai e, melampaui batas. Mohon dijelaskan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seorang tidak banyak mendapat faedah dari ilmu yang dipelajarinya. Anda pernah punya pembahasan tentang masalah cara-cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Juga ada tulisannya. Apa saja penyebab futur dan bagaimana cara mencegahnya? Penyebab futur ya termasuk godaan syaitan, kemudian jauh dari majelis ilmu, kemudian jauh dari membaca peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam cara mencegahnya adalah menghindari hal-hal tersebut setiap manusia mesti akan ada mengalami masa-masa futur dalam hadis yang hasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda inna likulli amalin syarratan wa thumma fatrah masing-masing amal itu ada masa-masa semangatnya dan ada masa-masa futurnya jadi semua mengalaminya cuman ada orang yang ketika futur sebelum terlanjur dia segera menyadari. Kemudian dia mencari obatnya. Di antara obatnya yang utama adalah menghadiri majelisnya, majelis ilmu atau meminta nasihat dari orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Maka menghadiri majelis ilmu minimal kita akan melihat orang semangat akan terbangkit semangat kita. Saya pernah sebutkan dalam pengajian tentang bagaimana Ibnu Qayyim mensifati peran dari guru beliau Ibnu Taimiyah ketika menghilangkan atau membantu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menghilangkan futur di yang dirasakan oleh murid-muridnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa kunna idza dhaqat binal ardu wa sa'at minna dhununu atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhabu dhalika kullu wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa tuma'ninatan wa yakinan." Kami dulunya murid-muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah rahimahumullah taala. Kalau kami merasakan dunia ini sempit, timbul persangka-persangka buruk, ya ini merasakan tekanan dakwah yang begitu kuat sehingga menjadikan mereka kadang-kadang malas, muncul persangka-persangka buruk, futur dan seterusnya. Apa yang kami lakukan? Kami akan datang kepada guru kami. Maka ketika kami melihat wajah beliau dan mendengarkan nasihatnya, ucapannya, serta merta semua yang kami rasakan hilang, berganti dengan kekuatan, keyakinan kembali, semangat kembali, kemudian apa ini usaha kembali untuk menegakkan dan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab hati menjadi sakit mati? Bagaimana mencegahnya? Ya, hati sudah saya terangkan tadi menjadi mati karena jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memahami dan mengamalkan ilmu dengan baik. Cara mencegahnya adalah <laughs> dengan berupaya untuk uh, mengisi hati dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menyikapi tentang berita yang disampaikan oleh seorang Rusia tentang suara siksaan yang terjadi di lapisan bumi paling bawah pada saat mengebor bumi untuk memberi minyak? Apakah ini termasuk jin? Yang jelas berita seperti ini tidak bisa kita benarkan secara 100%. Karena yang namanya siksaan itu jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih dan kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih terpercaya daripada orang Rusia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laula an la tadafanu, lada azza wa jalla ayyusmi'akum min adabil qabri ma asma'ani." Kalau bukan karena khawatir kalian tidak akan menguburkan mayat, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan kepada kalian semua azab kubur yang Allah perdengarkan kepadaku kata Nabi sallallahu Ini hadis sahih. Dan tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Apa ini azab kubur? kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan kehususan bagi beliau. Maka itu bisa merupakan jin atau merupakan hal yang lain yang jelas Cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya dan alhamdulillah tanpa ada ini pun kita berimani dan meyakininya dan alhamdulillah kita adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib maka eh, hal-hal seperti ini alhamdulillah tidak akan eh, merusak keimanan kita atau mempengaruhi keimanan kita.